Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita melanjutkan kajian tauhid pada pertemuan yang lalu sudah dibahas mukaddimah tentang pentingnya tauhid dan bahasan hari ini adalah tentang uh, penjelasan secara rinci makna la ilaha illallah. Dan yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah uh, makna kufur kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Barang siapa kafir kepada Tawud dan iman kepada Allah, maka dia telah mem, e, memegang al-urwah al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh, yang tidak mungkin putus. Di sini Al-Urwah Al-Wusqa merupakan La ilaha illallah dan orang disebut memegang La ilaha illallah harus memenuhi dua hal. Yang pertama adalah kufur kepada Tawud dan yang kedua adalah Al-Imanu bila iman kepada Allah. Uh, <clears throat> Syekh Ali Khudir ketika menjelaskan hal ini seraya uh, beliau menukil pernyataan Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab uh, dengan makna yang beliau katakan kata beliau wa mujarrad wa mujarradun nutqi bi lafzi syahadati min ghairi ilmin bi ma'naha wa la amalin bi muqtadaha min iltizami tauhid wa tarki al akbar wal kufri bi taghut fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma sekedar mengucapkan kalimat syahadat tanpa disertai paham terhadap maknanya dan tanpa disertai e, pengamalan terhadap konsekuensinya berupa komitmen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 Di sini keterjagaan darah dan harta seorang dikaitkan dengan pengucapan kalimat syahadat yang disertai apa komitmen dengan kufur kepada segala sesuatu yang diibadati selain Allah yaitu kafir kepada tauhid. Nah, apa makna kufur kepada tauhid atau bagaimana tata cara kafir kepada tauhid supaya kita bisa merealisasikan la ilaha illallah sebagaimana di dalam salat ada sifat salat, wudu ada sifat wudu, ada sifat saum, begitu juga eh, kufur kepada togut ada sifatnya, ada tata caranya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah beliau eh, mengatakan di dalam risalah Fimana Togut tentang tata cara kufur kepada togut kata beliau fa'amma sifatul kufri bi فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Adapun tata cara kafir kepada togut adalah pertama, kamu meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kedua, kamu meninggalkannya, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah itu. Ketiga, kamu membencinya, membenci peribadatan kepada selain Allah itu. Keempat, kamu mengkafirkan pelakunya, pelaku kemusyrikan itu. Dan kelima, kamu memusuhi mereka, memusuhi orang musyrik, orang kafir. Nah, kita bahas secara uh, detail uh, lima hal tersebut. Yang pertama, yang pertama adalah Eh, meyakini hmm. batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ibadah seluruhnya adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan satu macam ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada malaikat, kepada para rasul, kepada nabi, ataupun kepada orang soli, atau kepada siapa saja. Yang penting kepada selain Allah. Nah pemalingan ibadah kepada selain Allah tersebut itu adalah syirik, syirik akbar. Memalingkan e, peribadatan kepada selain Allah adalah syirik, syirik akbar. Doa umpamanya doa adalah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah di dalam hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Ketika doa ini dipalingkan kepada selain Allah, orang memohon berdoa kepada penghuni kubur atau kepada jin atau kepada yang gaib, maka berarti telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat uh, Ghafir, "Ud'uni astajib lakum." Innal yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. udhuni berdoalah kalian kepadaku astajib lakum tentu aku akan memperkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang innalladzina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Tadi di awal ayat Allah mengatakan ud'uni berdoalah kalian kepadaku. Terus Allah mengatakan Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menolak beribadah kepadaku, maksudnya orang yang menolak berdoa kepadaku, di sini eh, doa disebut ibadah. Oleh sebab itu, memalingkan doa kepada selain Allah ini merupakan syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat uh, Al-Mu'minun dalam surat Yunus wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Janganlah kau menyeru suatu selain Allah suatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagimu dan bila kamu melakukannya berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Allah mengatakan jangan menyeru selain Allah suatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Karena yang ad-dar an-nafi' hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang berdoa kepada selain Allah sebagai termasuk orang-orang yang zalim. Innaka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Kalau kamu melakukannya berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah apa? Syirik. Karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Begitu juga ibadah-ibadah yang yang lainnya seperti isti'anah minta tolong, isti'azah meminta perlindungan, Isi istighosa minta e, eh, pertolongan dari kesulitan. Begitu juga ibadah-ibadah yang e, sifatnya zahir atau batin, semuanya tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan itu adalah ibadah yang tidak boleh seorang bertakarub dengan penyembelihan kecuali kepada Allah dan tidak boleh menyebutkan selain nama Allah di saat menyembelih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin hanya milik Allah Rabbul Alamin. Hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Di sini katakan sholatku dan sembelihanku, hidup dan matiku atau jiwa ragaku hanya dipersembahkan kepada Allah. Tidak ada sekutu di dalamnya. Ketika berarti ketika dipalingkan kepada selain Allah berarti ada sekutu di dalamnya. Nah Allah memerintahkan untuk ditujukan kepada Allah. Disebutkan di sini sholat dan sembelihan jiwa dan raga. Makanya ketika orang menyembeli untuk selain Allah itu disebut uh, menyembelih untuk selain Allah seperti membuat tumbal atau sesajian itu kan bukan tujuannya kepada Allah. Itu disebut syirik. Disebut syirik. Allah mengatakan juga fasal lili rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu kepada untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Di sini salat dan sembelihan juga ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, orang yang membuat tumbal. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis sahih Muslim tersebut Kata beliau, in kana الزَّابِحُ musliman sara بِالزَّبْحِ murtaddan. Bila orang yang menyembelih tumbal itu asalnya muslim, maka dia menjadi murtad dengan sebab apa? Dengan sebab menyembelih tumbal tersebut. Kenapa? Karena menyembelih untuk selain Allah adalah syirik, sedangkan syirik itu membatalkan keislaman. Begitu juga orang yang tadi kan kata Allah Eh, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, jiwa ragaku hanya untuk Allah. Jiwa raga hanya untuk Allah. Kalau orang menyembah mempersembahkan jiwa raganya untuk selain Allah berarti syirik seperti orang mengatakan jiwa raga kami bagimu negeri kan? Itu berarti apa? mempersembahkan jiwa raga bukan kepada Allah tapi kepada kepada negeri dan negeri ini bukan negeri yang berdasarkan hukum Allah, negeri kafir. Mempersembahkan jiwa raga untuk membela sistem kafir itu bentuk kemusyrikan juga. <clears throat> ya ini harus semua harus diyakini batil karena bentuk peribadatan kepada selain Allah. Begitu juga tasri, Ya, tasri adalah hak pembuatan hukum, undang-undang, aturan. Itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Memalingkannya kepada Allah adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dan memalingkannya, menyandarkannya kepada selain Allah itu bentuk syirik. Bentuk peribadatan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat uh, Yusuf ayat 40, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Allah memerintahkan agar kalian tidak menyandarkan hukum kecuali kepadanya. Penyandaran hukum disebut ibadah. Oleh sebab itu, ketika hal tersebut dipalingkan kepada selain Allah sebagai bentuk kemusyrikan. Terus kenapa hak pembuatan hukum itu hak khusus Allah? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan aturan hukum undang-undang yang diberlakukan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Khalik, maka Allah lah yang menetapkan hukum dan aturan bagi makhluk yang diciptakannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Arab, Ala lahul khalqu wal amru ingatlah, penciptaan dan perintah itu milik Allah. Allah yang penciptaan, yang menciptakan hanya Allah. Yang mengatur juga hanya Allah. Sebagaimana orang ketika meyakini ada pencipta selain Allah adalah kafir, maka begitu juga ketika orang meyakini ada yang berhak menetapkan hukum dan aturan undang-undang selain Allah berarti dia juga kafir. Sebagaimana orang mengklaim bahwa dirinya adalah sang pencipta adalah kafir telah mengaku diri sebagai Tuhan, maka begitu juga ketika orang mengklaim bahwa dirinya berhak membuat hukum dan undang-undang berarti telah mengaku Tuhan juga. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyertakan satu makhluk pun di dalam penciptaan makhluk ini, maka begitu juga Allah tidak memperkenankan satu makhluk pun ikut nimbrung di dalam apa? pembuatan hukum dan aturan. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 25 26 eh, wala yusyriku fi hukmihi ahada dan Allah tidak menyertakan seorang pun dalam hukumnya. Karena Allah tidak pernah melibatkan satu makhluk pun di dalam penciptaan makhluk. Maka Allah juga tidak menyertakan satu makhluk pun di dalam hukumnya, di dalam hukum, membuat hukum, dalam menetapkan hukum yang diberlakukan kepada makhluknya. Di dalam kiroah mutawatirah, Ibnu Amir membacanya, Wala tushrik fi hukmihi ahada. Jangan kamu menyekutukan seorang pun di dalam hukumnya. Larangan menyekutukan Allah di dalam hukumnya maka Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah mengatakan asyirku fil hukmi kasyirki fil ibadah. Syirik di dalam hukum itu seperti syirik di dalam ibadah. Ketika orang menyandarkan hukum kepada selain Allah adalah musyrik, sama seperti orang menyandarkan apa eh, doa-doa, ibadah-ibadah, ritual-ritual kepada berhala-berhala. Sebagaimana orang yang menyembah berhala adalah kafir musyrik walaupun meyakini penyembahannya itu batil begitu juga ketika orang menyandarkan hukum kepada selain Allah adalah kafir walaupun meyakini hukum tersebut adalah hukum yang yang batil oleh sebab itu barang siapa menyandarkan kepada dirinya hak pembuatan hukum berarti telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan barang siapa menyandarkan hak tersebut kepada selain Allah berarti telah menjadikan uh, apa uh, pihak yang disandarkan kewenangan hukum kepadanya itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Orang yang mengangkat pembuat hukum selain Allah berarti telah mengangkat Tuhan selain Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada ilah yang satu tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memponis orang Nasrani dengan ponis-ponis berikut ini. Mereka telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Mereka telah mengibadati alim ulama dan pendeta. Mereka telah melanggar la ilaha illallah. Mereka telah musyrik. Dan alim ulama dan pendeta mereka itu telah memposisikan dirinya sebagai Rob sebagai Tuhan. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Adi ibnu Hatim, uh, sebagaimana dalam hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Rasulullah membacakan ayat ini ke, di hadapan Adi ibnu Hatim yang saat itu masih Nasrani yang kemudian masuk Islam, Adi mengatakan ketika mendengar ayat ini, Lasna na'buduhum. Kami tidak pernah mengibadati alim ulama dan pendeta kami. Jadi orang-orang Nasrani merasa tidak pernah mengibadati alim ulama dan pendeta mereka karena tidak pernah berdoa kepada mereka, tidak pernah sujud mohon-mohon eh, ya salat kepada mereka. Jadi tidak mengetahui bentuk peribadatan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut yang membuat mereka diponis musyrik telah mempertuhankan alimunamba dan pendeta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nama Alaysa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah ulama dan pendeta kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Terus kalian mengikutinya, ikut menghalalkan, menyetujuinya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut mengharamkannya? Jadi bukankah selama ini alim ulama dan pendeta kalian itu e, membuat hukum dan aturan? Bukankah selama ini kalian menyandarkan hukum undang-undang kepada alim ulama dan pendeta, terus hukum yang mereka buat, mereka gulirkan kalian pegang, kalian komitmen dengannya, maka Adi mengatakan bala, iya. Memang realita orang Nasrani menyandarkan hukum kepada alim ulama dan pendeta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fatilka ibadatuhum itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta. Jadi bentuk peribadatan peribadatan di dalam ayat ini bukan dengan sholat, sujud, berdoa kepada alim ulama dan pendeta, tapi dengan menyandarkan hukum kepada mereka. Nah, si pembuat hukumnya disebut arbab, orang yang mentaati hukumnya yang merujuk kepada hukum buatannya sebagai orang-orang musyrik yang mempertuhankan mereka itu. Jadi di sini orang-orang Nasrani telah menyandarkan hukum kepada selain Allah, nah, diponis musyrik. Maka begitu juga orang-orang yang menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada para anggota parlemen, DPR, MPR, maka mereka telah musyrik pula. Mereka telah musyrik pula. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang penyandaran satu hukum kepada selain Allah itu sebagai bentuk kemusyrikan dan para pembuat hukumnya disebut sebagai wali-wali setan. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 121 wala ta'kulu mimma lam ismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'atumuhum innakum la musyrikun jangan kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya maksudnya eh, bangkai bangkai dikarenakan ia adalah kefasikan dan sesungguhnya setan-setan membisikkan kepada kawan-kawannya untuk mendebat kalian dan bila kalian mematuhi mereka berarti kalian adalah orang-orang musyrik. Ayat ini kaitan dengan haramnya bangkai. Dalam ajaran Islam, bangkai adalah haram. Dalam ajaran orang kafir Quraisy saat itu, bangkai itu halal dan mereka menyebutnya sebagai sembelihan Allah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang-orang musyrik datang kepada kaum muslimin mendebat perihal haramnya bangkai. Mereka mengatakan kalian memakan dari apa yang kalian sem, e, bunuh, kalian sembelih. Tapi kalian tidak mau memakan dari yang yang disembelih oleh Allah, maksudnya bangkai, karena mereka menyebut bangkai sebagai sembelihan Allah. Berarti kalian menurut kalian sembeli eh, sembelihan kalian ini lebih baik daripada sembelihan Allah. Itu ucapan orang musyrik. Nah, ucapan ini adalah bisikan setan kepada mereka untuk membantah kaum muslimin supaya menyetujui halalnya bangkai. Allah mengatakan apa? Wa in ata'tumuhum bila kalian mematuhi mereka dalam satu hukum, dalam halalnya bangkai innakum la musyrikun berarti kalian adalah orang-orang musyrik orang-orang musyrik jadi menyandarkan satu kewenangan pembuatan hukum saja kepada selain Allah adalah musyrik dan si pembuat hukumnya disebut wali syaitan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun disebut apa wali-wali syaitan Nah, apa gerangan dengan menyandarkan banyak hukum? Apa gerangan dengan menyandarkan mutlak kewenangan pembuatan hukum kepada para anggota Dewan, DPR, MPR. Berarti lebih musyrik lagi. Makanya Syekh Muhammad Al-Amin asy rahimahullah beliau uh, apa menjelaskan tentang apa tentang uh, para status apa orang yang menyandarkan hukum ini. Kata beliau ketika menjelaskan ayat tersebut dalam kitab ul Bayan juz 3 halaman 325 aqsama bihi ala anna man ittaba'a syaitan fi tahlilil maitati annahu musyrikun wa hadha syirku mukhrijun minal millati bi ijma'il muslimin. Allah bersumpah bahwa barang siapa mengikuti uh, syaitan di dalam penghalan bangkai, maka dia itu musyrik. Dan syirik di sini adalah kemusyrikan yang mengeluarkan dari Islam berdasarkan ijma kaum muslimin. Jadi menyandarkan satu hukum saja pembuatannya kepada selain Allah itu bentuk mempertuhankan selain Allah dan ketika merujuk kepada hukum buatan itu disebut musyrik maka bagaimana dengan realita penyandaran dalam sistem demokrasi tersebut? Dalam demokrasi tersebut. Maka apa? Jelas itu sebagai bentuk apa? Bentuk eh, kemusyrikan, penyandaran hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal ini harus kita yakini sebagai suatu kebatilan karena bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang yang tidak meyakini hal-hal itu sebagai kebatilan berarti belum kafir kepada Tawgut. karena Allah mengatakan ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ Yang demikian itu dikarenakan e, Allah adalah al-haq. Allah adalah ilah yang hak. Peribadatan kepada Allah adalah hak. Penyandaran hukum kepada Allah adalah hak. Hukum Allah adalah hak. Mentaati hukum Allah adalah al-haq. Wa anna ma min dunihil batil. Dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Yang diseru selain Allah, yang diibadati selain Allah adalah batil. Peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Hukum selain hukum Allah adalah batil taat kepada selain hukum Allah adalah batil. Penyandaran hukum kepada selain Allah adalah batil. Allah juga mengatakan zalika bi Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dalam surat Al-Hajj. Tadi dalam surat Luqman, di sini dalam surat Al-Hajj ada kalimat ada kata huwa al-batil. Oleh sebab itu orang yang meyakini bahwa membuat tumbal itu boleh itu karena budaya perlu dilestarikan berarti belum kafir kepada tauhid. Budaya-budaya pesta laut, nyorok kidul, ya persembahan itu adalah budaya yang mesti dilestarikan berarti orang tersebut belum kafir kepada tauhid orang yang menyebut hukum buatan sebagai keadilan, orang yang menyebut demokrasi sebagai sistem yang baik, bagus, itu berarti belum kafir kepada tauhid Orang tahu hakikat sistem demokrasi, terus mengatakan bahwa itu adalah syuro, itu adalah bagus, maka belum kafir kepada Taugut. Nah, kalau kita paham ini, paham bahwa penyandaran hukum kepada selain Allah adalah batil, dan itu adalah sebagai bentuk kemusyikan, dan orang yang mengklaim hak tersebutlah mengklaim dia sebagai Tuhan, maka kita paham pernyataan Fir'aun alaihi la'anatullah ketika mengatakan, ana rabbukumul a'la akulah rob kalian tertinggi di mana Firaun tersebut ketika mengatakan ana rabbukumul a'la tidak mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi kenapa karena dia meyakini pencipta langit dan bumi hanya Allah Nabi Musa ketika berkata kepada Firaun laqad alim tama anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura Sungguh kamu Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Di sini eh, apa Nabi Musa mengukuhkan bahwa Fir'aun tahu bahwa yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan Firaun tidak mengelak hal itu. Artinya Firaun mengakui pencipta langit dan bumi adalah Eh, Allah, bukan dirinya. Dan Firaun juga tidak mengklaim dirinya bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ketika kaumnya ditimpa oleh bencana, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan kepada mereka apa? E, angin topan, kutu, ya di mana-mana katak, di mana-mana belalang, di mana-mana air menjadi darah. Allah mengatakan fa'arsalna alaihi fut alaihi mutufana wal jarada wal kumala wad dafadi awad dama ayati mufassalat. Allah mengirimkan kepada Fir'aun dan kaumnya azab tersebut. Nah, Fir'aun tidak mengaku dirinya bisa mendatangkan manfaatan madarat. Justru dia dan kaumnya datang kepada Nabi Musa meminta agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan bencana ini. mengatakan, Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, la'in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israel. Dalam surat Al-Arab, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu dengan kenabian yang uh, dia berikan kepadamu. Seandainya uh, kamu melenyapkan bencananya dari kami, tentu kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepaskan Banu Israel. Di sini berarti Firaun meyakini bahwa yang hanya bisa yang bisa mendatangkan manfaat dan modal hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu bentuk apa penuhanan yang diklaim oleh dia itu adalah apa pembuatan hukum itu. Ana rabbukumul a'la itu maksudnya akulah satu-satunya orang yang harus kalian taati. Hukum akulah yang hanya boleh kalian ikuti dan kalian patuhi. Siapa yang menentang dari hal ini, maka aku akan memenjarakannya. Siapa yang menentang ideologiku, pasti aku akan penjarakan atau aku bunuh. Dia mengatakan, La ini takhazta ilahan ghairi, la aja'alannaka minal masjunin. Kalau kamu Musa menjadikan Tuhan selain diriku, tentu aku akan memenjarakan kamu. Jadi itu bentuk penuhanan dirinya itu sebagai dengan mengklaim diri sebagai pembuat hukum. Ya, tidak ada hukum yang boleh diikuti, ditaati di negeri tersebut kecuali hukum dia seperti para togut zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwa hukum mereka yang harus diikuti. Itu sama dengan klaim Firaun zaman dulu. Jadi ini poin pertama, meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, mana kufur kepada Tuhan adalah watatrukaha kamu meninggalkannya, meninggalkan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi sekedar yakin tidak cukup, tapi harus ditinggalkan kemusikan tersebut, peribadatan kepada selain Allah tersebut. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Allah melarang menyekutukan. Sedangkan menyandarkan ibadah kepada selain Allah adalah bentuk penyekutuan. Allah melarangnya. Harus ditinggalkan. Kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman dulu mereka paham Wa konsekuensi daripada mengucapkan la ilaha illallah itu adalah meninggalkan Tuhan-Tuhan dan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut. Makanya ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah mereka menolak karena paham bahwa harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan segala ritual ideologi yang selama ini mereka anut. Allah mengatakan tentang mereka dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a in wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun Sesungguhnya mereka bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah mereka apa yastakbirun mereka menolak dan mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila jadi mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah itu harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang selama ini mereka laksanakan, yang selama ini mereka lakukan. Makanya ketika Abu Talib mau meninggal eh, Abu Talib mau meninggal dunia, pada Abu Talib kita tahu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta, dengan jiwa, dengan kedudukan, bahkan ikut dibaikot tiga tahun demi membela Rasulullah dan dakwahnya. Jadi sangat e, mendukung dakwah Rasulullah. Tapi Abu Talib ini tidak mau mengucapkan karena tahu konsekuensinya harus meninggalkan ajaran luhur. Tapi di hatinya meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, bahkan membelanya. nya tapi tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ajaran luhurnya. Dalam hadis sahih Bukhari, ketika e, mau meninggal dunia datang Abu Jahal, datang Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan juga datang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indah rabbi. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimat yang akan saya jadikan hujah untuk membela engkau di sisi Allah. Tapi apa jawaban Abu Jahal yang ada di pinggir itu kepada Abu Talib? Abu Jahal tidak mengatakan jangan ucapkan la ilaha illallah, tapi menjawab dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah kalau seandainya diucapkan oleh Abu Talib. Abu Jahal mengatakan, Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Mutalib. Hei Abu Talib, apakah kau membenci ajaran bapamu Abdul Muthalib? Jadi Abu Jahal paham bahwa kalau seandainya mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan ajaran leluhur. Itu orang kafir paham makna la ilaha illallah. Dan Abu Talib pun ketika diingatkan dengan ajaran leluhur, maka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas ajaran eh, leluhurnya, di atas kemusyrikan. Jadi pembelaannya kepada Rasulullah, keyakinannya terhadap kebenaran ajaran Rasulullah Alaihi Wasallam itu tidak bermanfaat tatkala apa? Tatkala tidak mau meninggalkan apa peribadatan kepada selain Allah. Karena memang ijma para ulama bahwa harus disertai meninggalkan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Makanya Syekh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545 mengatakan ajmal ulama salapan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'imma wa jami' ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirki al-akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bugdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah ulama eh, baik salaf maupun khalaf sejak sahabat tabi'in, para imam, dan seluruh ahlus sunnah ijma. Orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar, barok darinya dan dari para pelakunya. Membenci mereka, memusuhi mereka sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan, serta memurnikan amalan hanya kepada Allah. Di sini ijma ulama bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali diantaranya dengan meninggalkan apa kemusyrikan tersebut. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Syekh Ahmad Ibn Atik dalam kitab Ibtul Tandid halaman 76 mengatakan Ajmal ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i addu'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama selama, sepakat bahwa barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa, karena doa itu ada doa, doa ibadah, salat, zakat, saum, haji, penyandaran hukum itu doa, doa ibadah. Karena hakikatnya ketika orang beribadah tersebut adalah memohon ridho Allah, memohon surga Allah, memohon karunia Allah, dan memohon dijauhkan dari api neraka dan azabnya. Itu doa ibadah. Dan doa masalah, doa masalah, doa permintaan. Seperti biasa kita berdoa, itu doa masalah. Nah barang siapa memalingkan satu dari macam doa-doa tersebut kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Ya, e, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, saum, dan mengaku muslim. Kenapa? Karena tidak meninggalkan kemusyrikan tersebut. uh, Imam Ibnu Hazm juga mengatakan dalam uh, Al-Fasl juz uh, eh, 4 halaman 35 beliau mengatakan Qala sa'iru ahli islam kullu man i'taqada qalbihi i'tiqadan la yashku fihi wa qala lisanihi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna kullama ja'a bihi haqqun wa bari'a min kulli dinin siwa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu muslimun mu'minun laisa alaihi birzalik. Seluruh ahli Islam mengatakan barang siapa kan e, setiap orang yang meyakini dengan hatinya dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya dan mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meyakini bahwa semua yang dibawa oleh Rasul itu benar dan dia berlepas diri dari segala din selain din Muhammad SAW maka dia itu muslim mukmin tidak ada nama lain di sini orang disebut muslim di antara syaratnya apa harus barok berlepas diri dari segala din selain dinul Islam sedangkan di antara makna din adalah hukum di antara makna din adalah hukum undang-undang. Allah mengatakan, maka nabi ya'khudha akhahu fi dinil malik dalam kisah Nabi Yusuf ayat 70 uh, eh, surat Yusuf ayat 76 maka nabi ya'khudha akhahu fi dinil malik tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya menghukumi saudaranya dengan undang-undang raja din al malik undang-undang raja undang-undang disebut din di sini orang tidak menjadi muslim kecuali dengan baro dari din selain dinul Islam. Baro dari selain hukum Islam. Dari undang-undang selain hukum Islam. Oleh sebab itu orang yang menerapkan hukum buatan atau membela-belanya atau membuatnya atau ikut serta dalam membuatnya maka dia tidak barok dari din selain dinul Islam berarti dia bukan orang muslim karena belum meninggalkan peribadatan atau belum meninggalkan kemusyrikan tersebut. Belum meninggalkan kemusyrikan tersebut. Jadi harus apa? Harus barok berlepas diri. Kemudian eh, orang yang eh, dalam masalah kemusikan ini, dalam masalah uh, eh, kemusikan ini niat sama sekali tidak bermanfaat. Karena perbuatan yang dilarang itu tidak ada pengaruh niat di dalamnya. Niat tidak bisa merubah perbuatan yang dilarang. Walaupun orang niat melakukan kemusikan untuk tujuannya bagus seperti orang masuk dalam sistem demokrasi, parlemen, untuk menegakkan Islam katanya. Itu tidak boleh tetap. Karena niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang dilarang menjadi boleh. Makanya uh, Al-Imam Abdul Aziz, ya, Al-Imam Su'ud Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Su'ud dalam Ad-Durar Arsaniyah Juz 9 halaman 270 mengatakan uh, man sarafa syai'an min dzalika li ghairillah fa huwa sawa'un kana 'abidan aw fasiqan wa sawa'un kana maqsuduhu salihan aw fasida. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik sama saja dia orang ahli ibadah atau orang fasik sama saja yang berbuat syirik itu ustadz, kiai atau preman atau siapa saja kalau berbuat syirik ya musyrik. Sama juga niatnya baik maupun niatnya buruk. Karena niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang buruk menjadi menjadi baik. Seperti orang alasan maslahat dakwah itu tidak bisa Makanya ketika Rasulullah SAW ditawari oleh orang-orang musyrik untuk mengucapkan suatu ucapan kemusyrikan dengan jaminan kalau Rasul mengucapkannya mereka akan masuk Islam. Ya di sini mereka menjanjikan akan masuk Islam kalau Rasul mengucapkan ucapan kemusyrikan cuma sekali saja. Di sini ada maslahat itu masuk Islamnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi syaratnya apa? Mengucapkan kemusyrikan dari Rasulullah SAW. Apa yang e, terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walaqad uhiya ilaika wa ilal min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu lain asyrakta kalau kamu berbuat syirik, tentu hapuslah amalanmu dan kamu tergolong orang yang rugi di akhirat. Rasul Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Muwahidin, Imamul Mujahidin. Seandainya beliau mengucapkan kemusyrikan dengan tujuan maslahat dakwah masuk Islamnya orang kafir Quraisy, dan mengucapkan itu hanya sekedar lisan saja tanpa disertai keyakinan hati dan hati tetap membenci kepada kemusyrikan tersebut tetap diancam dengan oleh Allah dengan hapusnya amalan dan di akhirat termasuk orang yang rugi sedangkan amalan tidak mungkin hapus kecuali dengan kemusyrikan atau kekafiran artinya menjadi kafir maka apa gerangan dengan orang-orang yang zaman sekarang melakukan atau mengucapkan kemusyrikan dengan dalih maslahat dakwah ingin menegakkan syariat. Padahal tidak ada jaminan dari para togut syariat akan tegak kalau mereka melakukan kemusyrikan. Kalau dahulu ada jaminan. Ada jaminan dari orang-orang kafir itu. Dan juga dalam Asbabun Nuzul Eh, di antara asbabun nuzul dalam kitab Lubabun Nukul fi asbabun nuzul Imam Asyuti menuturkan suatu asar dengan sanad yang jayid bahwa orang-orang kafir Quraisy, pemuka Quraisy pernah datang kepada Rasulullah SAW menawarkan agar Rasulullah me, apa, menyentuh berhala mereka walaupun dengan ujung jari beliau dengan jaminan kalau beliau melakukannya mereka akan masuk Islam. pada Rasul kita tahu beliau pernah ditegur oleh Allah uh, karena berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum karena beliau sibuk mendakwahi para pemuka Quraisy dengan harapan kalau pemuka Quraisy masuk Islam maka masyarakat pun akan masuk Islam. Nah di sini para pemuka Quraisy justru menjanjikan kepada Rasul akan masuk Islam bila Rasul mau mengusap berhala mereka walaupun dengan ujung jari beliau. Maka apa? Di sini kalau seandainya mengucapkan juga uh, itu uh, melakukan itu bukan syirik akbar tapi apa uh, sarana menuju syirik akbar atau dosa atau perbuatan yang terlarang intinya uh, bukan syirik akbar yang sore dan di sini ada maslahat masuk Islamnya pembesar Quraisy dan bila dilakukan juga tanpa disertai keyakinan hati tapi justru turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengancam seandainya hal itu dilakukan. Allah mengatakan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghayra wa idzan lattakhadhuka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati summa la tajidu laka 'alaina nasira hampir saja mereka memalingkanmu Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu supaya kamu mengada-ada dusta atas nama kami dan bila kamu melakukannya tentu mereka menjadikan kamu sebagai orang kepercayaan dan seandainya kami tidak meneguhkanmu Muhammad tentu kamu sudah cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit dan kalau kamu eh, melakukannya tentu kami menimpakan kepadamu lipatan azab dalam kehidupanmu dan setelah kematianmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala justru mengancam mengancam Rasulullah SAW alaihi wasallam seandainya mengikuti apa yang mereka inginkan dengan alasan maslahat dakwah. Jadi alasan maslahat dalam syirik akbar atau dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan kekafiran tidaklah menjadi apa alasan, tetap apa dilarang dan tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan hapus amalan dan di akhirat termasuk orang yang yang rugi. Makanya orang yang mengucapkan kalimat kafiran untuk maslahat, untuk tujuan maslahat, itu apa tetap kafir. Lahir batin walaupun di hatinya mengingkari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro, juz 6 halaman 75, dia mengatakan warrojul law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira. Orang dikala mengucapkan kalimat kekafiran untuk maslahat dunia tanpa disertai keyakinan hati maka dia sah kekafirannya lahir dan batin. Maksudnya dia kafir lahir batin. Jadi orang mengucapkan kekafiran untuk tujuan maslahat tanpa disertai keyakinan hati maka dia kafir lahir batin itu kata beliau dan beliau juga mengatakan dalam kitab yang sama halaman uh, uh, juz 6 halaman 86 dia mengatakan innahu la khilafa bainal muslimin annahu la yajuzul amru walal iznu fit takallumi bi kalimatil kufri li ghardin minal agrad bal man takallama biha fahuwa kafirun ila an yakuna mukrahan fayatakallamu bilisanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesungguhnya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa tidak boleh memerintahkan dan mengizinkan mengucapkan kalimat kekafiran untuk suatu tujuan tertentu. Bahkan barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran maka dia kafir kecuali kalau dia dipaksa mukroh dia mengucapkan dengan lisannya sedangkan hatinya teguh dengan keimanan jadi orang mengucapkan kekafiran untuk tujuan tertentu itu kafir berdasarkan kesepakatan kaum kaum muslimin jadi alasan yang baik atau niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang terlarang menjadi perbuatan yang yang baik. Karena e, ada empat hal yang tidak mungkin dibolehkan baik dalam kondisi darurat maupun kondisi tidak darurat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa juz 14 eh, halaman 470 eh, beliau mengatakan innal muharramat qismani ahaduhuma ma yuqta'u bi anna syar'a lam yubih min syai'an la li daruratin wala li ghairi daruratin kasyirki uh, wal fawahishi wal wal qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin wal zulmil mahad Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah suatu yang syariat yang dipastikan bahwa syariat ini tidak pernah membolehkan sesuatu pun darinya, baik darurat maupun bukan darurat seperti syirik ya fawahish perbuatan keji eh, dusta atas nama Allah dan kezaliman yang murni itu tidak tidak tidak akan pernah dibolehkan baik darurat maupun bukan darurat juga dalam halaman 476 ya beliau mengatakan masih juz 14 juga fa inna syirka wal qawla 'ala Allah bi ghairi ilmin wal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wazulma la yakunu fiha syai'un minal maslahati. Sesungguhnya syirik, dusta atas nama Allah, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan kezaliman itu sama sekali di dalamnya tidak ada maslahat. Tidak ada maslahat. Jadi orang melakukan kemusikan dengan niat yang baik maslahat dakwah tetap diponis sebagai orang kafir. Oleh sebab itu kita meyakini bahwa seluruh anggota parlemen baik dari partai yang mengaku Islam atau bukan Islam, tujuannya baik maupun tujuannya buruk, mereka semuanya adalah orang-orang kafir. Dan begitu juga kita meyakini bahwa orang-orang yang membela hukum tersebut dari kalangan to ansor togo tentara polisi intelijen mereka adalah orang-orang kafir kenapa karena mereka adalah orang yang tidak barok dari kemusikan tidak meninggalkan kemusikan ketaatan loyalitas kepada hukum buatan tersebut ini yang kedua apa eh, uh, apa namanya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, mungkin untuk kesempatan hari ini uh, dua dulu dan insya Allah nanti kita lanjutkan uh, yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.